كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله Alhamdulillah Ucapan puji syukur kita Yang senantiasa kita persembahkan Hanya untuk Allahu Rabbul Alamin yang telah memberikan kepada kita kenikmatan dan anugerahnya sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan fursah kita masih diberikan waktu untuk berkumpul dan beristimewa. dalam rangka at-tafaqquh fid din mendalami agama Allah Subhanahu wa taala Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang mendatangi majelis ilmu ini dengan penuh keikhlasan dan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan usaha dan amalan kita ini sebagai wasilah yang akan memudahkan jalan menuju surganya sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada daurah kali ini kita akan mengangkat satu tema yang sangat penting sekali yang tujuannya adalah agar semakin bertambah pengetahuan kita terhadap al-haq lalu kemudian kita berpegang teguh kepadanya dan semakin memahamkan kita tentang jalan-jalan kesesatan yang kemudian menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa berhati-hati dan menjauhi jalan-jalan kesesatan yang menyimpang tersebut tema yang akan kita angkat pada daurah kali ini sebagaimana yang telah disampaikan kepada antum sekalian yaitu penjelasan tentang al-jama'ah wal imamah. Apakah yang dimaksud al-jama'ah? Dan apa pula yang dimaksud dengan al-imamah? Lalu apa mauqif sikap ahlus sunnah wal jamaah terhadap al-jamaah wal imamah tersebut agar kemudian kita dalam bersikap senantiasa di atas basirah di atas ilmu yang jelas untuk istiqamah di atas kebenaran dan menjauhi jalan-jalan penyimpangan Sebab termasuk kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang muslim ketika seorang muslim tersebut dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal kebenaran lalu kemudian berjalan di atasnya dan itu adalah merupakan harapan bagi setiap kaum muslimin di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa iftitah yang biasa beliau ucapkan pada salatul lail sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala beliau mengatakan Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم يا الله ربنا جبرائيل ميكائيل dan Israfil Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi Engkaulah yang maha mengetahui perkara gaib dan syahada tunjukilah aku ya Allah terhadap apa-apa yang diperselisihkan maka tunjukilah aku kepada kebenaran dengan izinmu sesungguhnya engkau yang memberikan petunjuk pada siapa yang engkau kehendaki kepada as-siratul mustaqim pada jalan yang lurus kepada al-haq kalau ini yang sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya sesungguhnya kita lebih patut untuk berdoa dengan doa ini dan senantiasa memohon kepada Allah tabaraka wa taala agar kemudian kita senantiasa dibimbing kepada kebenaran kepada al-haq dari berbagai perselisihan-perselisihan yang terjadi di kalangan umat ini dan itulah yang senantiasa kita minta di dalam solat-solat kita minimal dalam sehari kita memohon kepada Allah Allah minimal 17 kali senantiasa kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ihdinas siratul mustaqim tunjukilah kami jalan yang lurus permintaan seorang hamba kepada Rabbnya agar diberikan bimbingan kepada jalan yang lurus permintaan hidayah kepada Allah ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, permintaan seorang hamba kepada Rabbnya agar dibimbing dengan ilmu. Tatkala kita memohon kepada Allah hidayah, berarti kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditambahkan ilmu yang bermanfaat pada kita yang dengannya kita mengetahui al-haq yang dengan dengannya kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil yang sunnah dan yang bid'ah yang syirik dan yang tauhid maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan ilmu ilmu yang bermanfaat ilmu yang dengannya kita memahami as-siratul mustaqim demikian pula dengan doa ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan al iradatul salihah kehendak yang salih keinginan yang baik dalam diri kita. Karena tanpa keinginan yang baik, maka ilmu tersebut tidak akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi seorang muslim. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah berupa kehendak yang saleh yang terdapat di dalam diri diri kita. Kemudian yang ketiga yang kita mohon kepada Allah agar kita diberikan kekuatan dan keringanan untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari kebenaran itu. Sebab ilmu dituntut bukan hanya sekedar untuk dijadikan sebagai teori semata namun yang terpenting dari ilmu tersebut adalah al-amalu bihi mengamalkannya menghidupkannya memakmurkannya dalam kehidupan kita kemudian yang berikutnya kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-istiqamatu wa thabatu alal haq istiqamah dan kokoh di atas kebenaran sebab demikian banyak dari kalangan manusia yang pada awal-awal keislaman mereka mereka diberikan hidayah mereka mendapatkan bimbingan namun mereka tidak diberikan keistiqomahan innamal amalu bil khawatim amalan itu tergantung dari akhir kehidupan seseorang sehingga kita memohon kepada Allah tabaraka wa taala semoga Allah subhanahu wa taala senantiasa memelihara kebenaran pada diri, diri kita sampai kita meninggalkan dunia ini inilah yang kita minta kepada Allah Inilah yang senantiasa kita mohon agar kemudian Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di atas as-siratul mustaqim. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah ketika seorang muslim diberikan bimbingan sehingga dengannya dia memahami al-haq Lalu kemudian dia berjalan di atasnya. Wallahi itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Benarlah apa yang dikatakan oleh salah seorang dari a'immatus salaf Abu Al-Aliyah Rufai' bin Mihran Ar-Riyahi rahimahullahu taala sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Lalaka'i dalam syarah أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أبو العالية رحمه الله تعالى معتقد لقد قرأت المحكم بعد وفاة نبيكم بعشر سنين فقد أنعم الله جل وعلا علي بنعمتين لا أدري أيتهما أفضل أن هداني للإسلام am lam yaj'alni haruriya kata Abu Aliya Ar-Riyahi rahimahullahu taala sungguh aku telah membaca ayat-ayat yang muhkam ayat-ayat yang jelas dalam al Qur'an Al Karim setelah meninggalnya nabi kalian semenjak 10 tahun yang lalu dan dengan itu aku pun mengetahui bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku dua kenikmatan namun saya tidak mengetahui yang manakah dari dua kenikmatan ini yang lebih mulia antara satu dengan yang lainnya yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku hidayah yang dengannya aku mengerti tentang Islam dan yang kedua Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan aku termasuk di kalangan haruriyah Al-Haruri adalah merupakan salah satu penamaan dari nama-nama kelompok Al-Khawarij dari nama-nama kelompok Al-Khawarij nisbah kepada tempat yang namanya Harura. Karena itu merupakan tempat berkumpulnya mereka pada waktu itu, maka mereka pun digelar dengan kelompok Al-Haruriyah. Maksud Abu Aliyah rahimahullah taala bahwa dua kenikmatan ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Kenikmatan yang pertama kenikmatan merasakan kelezatan Islam menjadi seorang muslim menjadi seorang yang mengerti tentang hak-hak dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Rabbnya dan yang kedua kenikmatan at-tamassuk bis sunnah berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan dia mengerti al-haq dia mengerti jalan sunnah dan tidak menjerumuskan dia ke dalam kesesatan ke dalam bid'ah dan di dalam kelompok-kelompok yang menyimpang dari al-haq maka ini juga merupakan kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada seorang hamba. Oleh karena itu al-ikhwa rahimakumullah dari sini menunjukkan bahwa penting bagi kita sekalian untuk memelihara kebenaran yang telah kita ketahui memeliharanya dan berusaha untuk mempertahankannya dalam kondisi bagaimanapun dalam keadaan bagaimanapun walaupun keadaan itu seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadisnya "Saya sayati zamanun as-sabiru ala dinihi kal qabid ala al-jamr akan muncul satu zaman di mana orang-orang yang bersabar di atas agamanya seperti orang yang memegang bara api Walaupun dalam keadaan demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Walaupun dalam keadaan orang-orang yang berpegang di atas kebenaran itu sedikit, sementara orang-orang yang berpegang di atas kebatilan itu banyak, hendaklah kita senantiasa memelihara hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka oleh karena itu di antara manfaat dan faedah majlis ilmu di mana kita berkumpul untuk membahas sebahagian dari ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memelihara al-haq untuk memelihara hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Lebih terkhusus lagi al ikhwah rahimakumullah pada zaman-zaman kita sekarang ini. Demikian pentingnya kita kembali kepada sunnah. Demikian pentingnya kita kembali kepada jalan as-salaf. Di tengah-tengah fitnah yang merajalela. Kelompok-kelompok sempalan yang semakin banyak jumlahnya. Di mana mereka yang seakan-akan berlomba-lomba menuju neraka oleh waliyadzubillah menjadi para penyeru-penyeru kepada pintu-pintu jahanam kita sangat butuh kepada pertolongan dari Allah agar kemudian Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memelihara akidah kita memelihara manhaj kita memelihara hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Hal ini disebabkan karena zaman zaman kita sekarang ini adalah merupakan zaman zaman yang sangat jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwa semakin zaman itu jauh dari zaman Nabi Alaihissalam menunjukkan semakin munculnya kesesatan dan semakin buruknya keadaan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan la ya'ti zamanun إلا والذي بعده شر منه لقد سمعت ذلك من نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم tidaklah muncul satu zaman melainkan zaman yang berikutnya jauh lebih buruk lebih nampak kejahatan-kejahatannya dari zaman sebelumnya dan sungguh aku mendengarkan hal ini dari Nabi kalian sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memperingatkan kepada kita bahawa zaman-zaman belakangan merupakan zaman-zaman penyimpangan, zaman-zaman perselisihan, zaman-zaman furqah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya solusi apa yang harus kita lakukan ketika terjadinya berbagai macam fitnah dan kesatan itu. Dalam hadis yang masyhur yang telah sering kita dengarkan, namun banyak dari kalangan manusia yang lalai dari mentadabburi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, yaitu hadis Al-Irbad bin Sariyah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam menasihatkan para sahabat dan nasihat kepada para sahabat adalah merupakan nasihat untuk seluruh umat ini di mana beliau mengatakan usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة Aku wasiatkan kalian wahai umatku untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk senantiasa taat dan mendengarkan apa yang diucapkan oleh pimpinan kalian. Walaupun yang memimpin kalian itu adalah seorang budak yang berasal dari Habasyah karena sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang diberikan umur lebih panjang yang dipanjangkan umurnya setelah aku maka pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak pasti dia akan melihat perpecahan demi perpecahan dan itu telah disaksikan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in semakin bertambah zaman semakin bertambah pula kesesatan dan perpecahan-perpecahan lalu apa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila terjadi perselisihan itu apabila terjadi perpecahan di kalangan umat Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada umatnya apabila terjadi perselisihan itu maka kalian tidak perlu menyinggung perselisihan? Mari kita menyatukan kalimat walaupun di atas berbagai macam aqidah. Apakah seperti itu? Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kita saling tolong menolong dalam perkara-perkara yang kita sepakati, sedangkan yang kita perselisihkan kita saling memberikan uzur? Ternyata bukan itu yang diwasiatkan oleh Nabi Yuna Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Fa'alaikum sunnati." وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya al-khulafa'ur rasyidun dari setelahku berpegang teguhlah kalian dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham kalian dan hati-hati kalian terhadap perkara-perkara yang baru ajaran-ajaran yang baru yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah dhalalah setiap bid'ah itu adalah kesesatan maka ini tanbihun peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sekaligus solusi yang Rasulullah berikan kepada umat ini bahwa di saat terjadinya ikhtilaf di saat terjadinya iftiraqul ummah maka jangan kalian salah jalan jangan kalian mengambil jalan-jalan tersebut kecuali apa yang telah dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan berpegang teguh dengan sunnah dan senantiasa memelihara akidah kita, manhaj kita, suluh kita, muamalah kita, akhlak kita agar senantiasa berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sudahnya al-khulafaur rasyidun mereka adalah orang-orang diberikan hidayah itulah solusi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada umat ini Demikian pula di dalam hadis-hadis yang lain. Hadis tentang istiraqul ummah yang datang dari berbagai jalan. Dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, dari hadis Anas bin Malik, hadis Abi Hurairah, hadis Abdullah bin Amr bin al Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang perpecahan yang terjadi di kalangan umatnya. Perpecahan yang tidak akan mungkin dihindari. Perpecahan yang merupakan sunnatullah tabaraka wa ta'ala. Sataftariqu ummati ala 73 firqah. Akan berpecah umatku ini menjadi 73 golongan. Kulluha finnari nari illa firqatan wahidah semuanya mendapatkan ancaman neraka kecuali satu kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu kelompok saja. Yang lainnya tidak ada jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah yang ditanyakan oleh para sahabat ketika mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam beberapa riwayat dari hadis Muawiyah demikian pula hadis Auf bin Malik bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah man hiya ya Rasulullah siapakah kelompok yang diselamatkan itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan hiyal jamaah bahwa kelompok yang selamat itu kelompok yang dikeluarkan dari ancaman neraka adalah al-jamaah. Maka al-jamaahlah jamaah yang mendapatkan keselamatan. Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan al-jamaah mereka itulah yang senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis-hadis yang datang dari berbagai riwayat dari para sahabat sebagian para ulama menghukumi hadis ini mutawatir bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah akan selalu ada dari kalangan umat ini ta'ifah satu kelompok alal haqqi mansura di atas kebenaran senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka dan tidaklah memudaratkan mereka orang-orang yang tidak ingin menolong mereka sampai datangnya ketetapan dari Allah tabaraka taala. Hadis ini menjelaskan tentang At-Taifatul Mansurah kelompok yang diberikan pertolongan mereka itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala eh, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hiyal jamaah al jamaah itulah al firqatun najiyah al jamaah itulah al taifatul mansurah namun yang menjadi permasalahan hadis ini juga dijadikan dalil oleh sebahagian mereka yang berintima kepada satu kelompok yang berintima kepada satu hizb dengan dalil ini juga masing-masing mereka menyatakan kami adalah al-jamaah kelompok ini mengatakan kami al-jamaah yang satunya mengatakan kamilah al-jamaah Lalu mana yang benar? Yang manakah yang disebut dengan al-jamaah yang sebenarnya? Dari setiap kelompok yang mengklaim dirinya al-jamaah. Sebab tentunya kita mengetahui bahwa yang menjadi tolak ukur apakah seseorang itu berada di atas al-jamaah atau tidak yang menjadi tolak ukur bukan nama. Sebab nama masing-masing orang bisa mengklaim dirinya al-jamaah. Kullun yadda'i waslan bilaila. Wa laila la tuqirru lahum bidhaka. Semuanya mengaku Laila itu miliknya. Semuanya mengaku dialah al-jamaah. Sementara Laila tidak mengenal siapa mereka. Sementara ahlu sunnah Sementara al-jamaah berlepas diri dari apa yang mereka ucapkan itu. Maka dari sini ma'asyiral ikhwar rahimakumullah. Pentingnya bagi kita sekalian untuk membahas apakah yang dimaksud dengan al-jamaah itu. Apakah al-jamaah itu adalah orang yang berkumpul ataukah membuat satu kelompok ataukah membuat satu yayasan ataukah jamiah lalu kemudian orang-orang yang berada di dalamnya disebut al-jamaah kalaulah seseorang itu berjalan sendirian tidak disebut al-jamaah apakah seperti itu keadaan Apakah yang dimaksud dengan al-jamaah itu adalah setiap orang yang kemudian mereka membentuk satu kelompok tertentu lalu diangkat di antara mereka di antara jamaah tersebut ada amirnya namun yang terpenting di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang harus kita ketahui bahwa kebenaran itu hanya satu. Jamaah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu hanya satu. Rasulullah tidak mengatakan ketika para sahabat bertanya siapa golongan yang selamat ya Rasulullah Rasulullah tidak menjawab hiyal jamaat tidak dalam bentuk jamaah. yang selamat itu jamaah jamaah jamaah tidak tapi satu Hial jamaah yang selamat itu al jamaah dikasih alif lam yang menunjukkan bahwa al jamaah ini sudah ditetapkan sudah ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti tidak setiap kelompok yang menamakan dirinya jamaah maka dia termasuk ke dalam hadis ini kalau demikian keadaannya oh banyak betul ya kan ada jamaatul muslimin jamaah juga ada jamaah islamiyah jamaah juga ada jamaatul tablid pakai dal enggak pakai ra Tadlil dari beli bikin orang bodoh. Nah, ada Islam jamaah. Iya kan? Dan jamaah-jamaah yang lainnya. Berarti tidak setiap yang menamakan kelompoknya itu jamaah maka dia termasuk ke dalam hadis ini. Maka yang menjadi tolak ukur di sini adalah al maan al-musammayat. Apa karakteristik ya al-jamaah itu? Apa ciri-ciri orang itu disebut al-jamaah? Ini yang penting. Agar kemudian kita tidak salah jalan. Agar kemudian kita tidak sembarangan sembrono di dalam menerapkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab di antara kelompok-kelompok sempalan itu, ketika mereka telah mengklaim dirinya itu al jamaah, maka mereka menerapkan setiap hadis-hadis yang di dalamnya disebut al-jamaah maksudnya mereka yang lain tidak termasuk al-jamaah maka diangkatlah amir amirul jamaah imamul jamaah dan diperintahkanlah kepada anggota-anggotanya untuk membaiat amirul jamaah yang tidak membayar amirul jamaah matinya mati jahiliyah man kariha min amiri syai'an man ra'a min amiri syai'an yakrahuhu yasbir fa innahu man faraqal al jama'ah mata mata mitatan jahiliyah barang siapa yang membenci sesuatu dari amirnya sabar karena kalau sampai dia meninggalkan jamaah dan dia mati dalam keadaan meninggalkan jamaah, matinya mati jahiliyah. Wah, orang jadi ketakutan. Setelah dibaiat seperti itu hmm, oleh Amirul Jamaah, maka dia sudah terikat. Takut untuk keluar. Kenapa? Diancam dengan hadis-hadis manfaat faraqal jamaah mata famata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggalkan jamaah berarti kalau dia mati, matinya mati jahiliyah. Lalu ditafsirkan mati jahiliyah itu kafir. Keluar dari Islam. Begitulah cara-cara sebagian mereka dalam merekrut ya, anggotanya. Apakah benar seperti itu? Apakah itu dimaksud al-jamaah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang penting untuk kita jelaskan. Agar kemudian kita tidak keliru dan tidak salah dalam menempati makna al-jamaah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak keliru di dalam memahami makna al-imamah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, untuk memudahkan bagi kita dalam memahami makna al-jamaah. Kita membuka permasalahan ini dengan menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan hadis ini dalam Sahihul Bukhari dengan sanatnya. Beliau mengatakan haddathana Yahya ibn Musa. قال حدثنا الوليد قال حدثني ابن ابن جابر وهو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي قال حدثني ابو ادريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال جل الحديثين دار يحيى بن موسى السختياني رحمه الله تعالى دلي الوليد بن مسلم الدمشقي دري بن جابر عبد الرحمن بن يزيد بن جابر دري بصر بن عبيد الله الحضرمي دري ابو ادريس الخولاني الله حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال بل يوم أتقن كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر Wahai Rasulullah Kami dahulu di zaman jahiliyah Penuh dengan kejahatan Dan keburukan Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kami kebaikan ini Yaitu Islam Apakah setelah kebaikan ini Akan muncul kejahatan Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Naam ia akan muncul kejahatan. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala menjelaskan bahawa munculnya kejahatan yang beliau sebutkan ini isyarat tentang apa yang terjadi pada zaman Uthman radhiyallahu taala anhu yang menyebabkan terbunuhnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu Hudzaifah bertanya lagi, "Fahal ba'daha ba'da syarri min khair? Apakah setelah kejahatan yang muncul itu akan muncul lagi kebaikan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am wa fihi dakhan." Benar, akan muncul lagi kebaikan. Akan tetapi kebaikan yang sudah tidak murni lagi. Ada dakhannya. Ada yang mengeruhkan suasana. Sebagian para ulama menjelaskan yang dimaksud dahan di sini adalah al-hiqat, munculnya kedengkian. Sebagian lagi mengatakan yang dimaksud ad-dakham fasadul qulub, rusaknya hati-hati sebagian mereka. Dan itu isyarat kepada kejahatan yang mulai bermunculan. khawarij dan berbagai fitnah-fitnah yang lainnya fitnah Abdullah bin Sabah yang kemudian mereka pun mengeluarkan diri mereka dari jamaatul muslimin lalu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala beliau bertanya lagi fahal ba'da hadzal khair min syarr Apakah setelah kebaikan itu yang di situ terdapat dahan, apa akan muncul lagi kejahatan? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Nam akan muncul lagi kejahatan. Du'atun ila abu abu jahannam, man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha." akan muncul para penyeru-penyeru kepada pintu-pintu jahanam. Barang siapa yang memenuhi panggilan mereka dan seruan mereka, mereka akan dilemparkan ke dalam neraka itu. Isyarah kepada kaum khawarij yang mereka melakukan pemberontakan kepada pemerintahan yang sah yang menyatakan keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an dan keluar dari barisan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma lalu kemudian mereka membentuk kelompok sendiri menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mereka itulah du'atun ila abwab jahannam orang-orang yang menyeru kepada pintu-pintu neraka Lalu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala an bertanya lagi, "Sifhum lana ya Rasulullah." Sebutkanlah ciri-ciri mereka kepada kami ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina." Mereka berasal dari kulit kita juga. Mereka berbahasa dengan bahasa kita juga isyarat bahwa mereka ini juga dari kalangan Arab lalu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala an bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah fama ta'muruni an adrakani dhalik apa yang kau perintahkan kepadaku apabila aku mendapati hal itu apabila aku menjumpai keadaan tersebut Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talzamu jama'atal muslimin wa imamahum." Hendaklah engkau berpegang kepada jamaahnya kaum muslimin dan imamnya mereka. Di sini kita perhatikan Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan jamaah dan imam. Hendaklah engkau berpegang dan komitmen kepada jamaah kaum muslimin dan imamnya mereka. Lalu kata Hudzaifah radhiyallahu taala عنه Ya Rasulullah, fa illam takun lahum jama'atun wala imam. Apabila tidak ada jamaah dan tidak ada imam pada waktu itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa tazil tilkal firqa kullah. walau anta adda bi asli syajarah hatta yudrikaka al-maut wa anta ala dhalik. Tinggalkan seluruh firqa-firqa itu. tinggalkan semua kelompok-kelompok itu Walaupun engkau harus menggigit akar pohon sampai kematian itu menjemput kamu, sementara engkau tetap berada di atas agama kamu, komitmen di atasnya. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tiga hal yang akan menjadi inti pembahasan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan al jamaah Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan imam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan al-firaq. Talzamu jama'at al-muslimin wa imamahum. Komitmenlah kamu, berpeganglah kamu pada jamaahnya kaum muslimin dan imamnya mereka. Apa yang dimaksud al-jamaah? Di dalam hadis ini yang kemudian kita diperintahkan untuk berpegang kepada imamnya mereka. Yang apabila tidak terdapat jamaah dan imam, lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Fa'tazil tilkal firqa Tinggalkan semua firqah, firqah itu. Kelompok-kelompok itu. Dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menjelaskan kepada kita beberapa hal. Bahwa di sana ada yang disebut istilah al-jamaah yang kaum muslimin diperintahkan untuk berpegang kepada al-jamaah yaitu dengan taat kepada imamnya yang kalau tidak terdapat al-jamaah ini maka tinggalkan semua firqah yang satu membentuk kelompok firqah tinggalkan itu yang satu lagi membentuk kelompok firqah mungkin ada pimpinannya tinggalkan itu jangan kamu mengikuti setiap dari firqah-firqah itu hendaklah engkau berpegang kepada al-jamaah berarti tidak setiap perkumpulan itu disebut al-jamaah karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umatnya apabila tidak ada jamaah dan imam maka firqah firqah itu tinggalkan. Yang ini berkelompok tinggalkan, yang ini juga berkelompok bentuk kelompok sendiri tinggalkan. Tidak setiap yang namanya kelompok itu jamaah. Nah, tentunya yang kita bicarakan di sini adalah al jamaah dengan definisi secara istilah di dalam syariat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama dalam mendefinisikan makna al-jamaah di dalam hadis ini itu ada beberapa pendapat. Nah, saya akan sebutkan pendapat-pendapat ini namun pada hakikatnya pendapat ini tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Nah, pendapat yang pertama yang menjelaskan tentang makna al-jamaah yang pertama adalah as-sawadul a'zam mayoritas kaum muslimin yang mereka itu berada di atas satu kepemimpinan imam atau khalifah atau yang semisalnya. Inilah yang disebutkan oleh Abu Ghalib rahimahullah taala. Ketika beliau mengatakan as-sawadul a'zam humun najuna minal firaq. Yang dimaksud as-sawadul a'zam mereka adalah orang-orang yang selamat dari kelompok-kelompok yang ada Fama kanu alaihi min amri dinin fahuwal haq wa man khalafahum mata mitatan jahiliyah. Maka apa-apa yang mereka berada di atas agama mereka, maka itulah kebenaran. Dan yang menyisi mereka, maka dia matinya mati jahiliyah. Ini yang pertama. Maka definisi ini tercakup para mustahid dari kalangan umat ini demikian pula para ulama demikian pula orang-orang yang mengamalkan syariat dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan syariat tersebut mereka disebut as-sawadul azam melihat kepada zaman yang terdahulu ketika ahlus sunnah itu masih mayoritas maka mereka disebut as-sawadul azam karena firqah itu sedikit pada waktu itu kelompok-kelompok itu mulai bermunculan dan semakin banyak, semakin bertambah zaman. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka tidak ada perselisihan. Setelah meninggalnya Rasulullah Alaihi SAW mulai muncul ya mereka mereka yang menyelisihi as-sawadul a'zam yang kedua di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud al-jamaah adalah al-ulama al-mujtahidun. Para ulama, para imam-imam ahlu sunnah yang telah menjadi kesepakatan mereka yaitu ijma maka yang keluar dari apa yang telah menjadi kesepakatan mereka maka dia matinya mati jahiliyah sebab Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan lan tajtami'a ummati ala dhalalah tidak akan berkumpul umatku itu di atas kesesatan Lalu mereka menafsirkan bahwa dimaksud lan tajtami'a ummati ay lan al ulama ulama ummati ala dhalalah tidak akan berkumpul ulama dari kalangan umatku ini di atas kesesatan. Maka orang-orang yang keluar dari apa yang telah menjadi kesepakatan para ulama, maka mereka itu keluar dari al-jamaah. Termasuk di antara mereka yang berpendapat demikian Abdullah bin mubarak Ishaq Nurahuya, dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Ketika Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala ditanya, "Manil jamaah?" Siapakah yang dimaksud jamaah? Maksudnya jamaah yang kita dianjurkan untuk mengikuti mereka dan mendengarkan bimbingannya. Maka kata Abdullah bin Mubarak, Abu Bakar wa Umar jamaah itu adalah Abu Bakar dan Umar. Terus beliau menyebutkan para ulama ahlus sunnah sampai beliau menyebutkan Muhammad bin Thabit dan beliau menyebutkan Husain bin Waqi. Lalu orang yang bertanya tadi berkata lagi, "Haula imatu famanil ahya?" Mereka ini telah meninggal. Lalu siapakah al-jamaah dalam artian mereka yang masih hidup? Kata Abdullah bin Mubarak, Abu Hamzah As-Sukkari. Abu Hamzah As-Sukkari salah seorang dari ulama wa ahli sunnah nah, karena berpegang berpegang teguhnya beliau di atas al-haq dan komitmennya beliau di atas al-haq dan jauhnya beliau dari bid'ah maka beliau disebut al-jamaah nah berarti makna yang kedua ini yang dimaksud al-jamaah adalah tokoh-tokoh ahlu sunnah dari yang dahulu sampai sekarang ini yang telah meninggal maupun yang masih hidup termasuk di antara mereka Al-Syeikh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani termasuk di antara mereka Al-Syeikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahumullah Muqbil bin Hada Al-Wadi'i rahimahullah Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah. Demikian pula di antara mereka yang masih hidup. Seperti Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. Mereka adalah jamaah. Kenapa? Sebab mereka menjadi mizan yang menyelisihi mereka dipertanyakan. Seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah Ya. Man takallama fi Hammad bin Salamah fattahimhu al-Islam. Barang siapa yang menjelek jelekkan Hammad bin Salamah, maka tuduh keislaman dia. Beliau menjadikan salah seorang tokoh ahlu sunnah dijadikan sebagai mi'yar sebagai tolak ukur untuk mengetahui seorang itu berjalan di atas kebenaran atau tidak. Ini makna yang kedua. Yang ketiga, yang dimaksud al-jamaah adalah para sahabat secara khusus. As-sahabah ala khusus. Mereka itu al-jamaah. Sehingga orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat, mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas al-jamaah. Dan ini pun jelas bahwa siapa saja yang berjalan di atas jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara berpemahaman dengan pemahaman para sahabat, maka mereka itu adalah jemaah. Inilah yang disebut kalau Nabi alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang diriwayatkan oleh Tirmizi, ketika Rasulullah ditanya, "Siapakah satu kelompok itu ya Rasulullah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hiya ma ana alaihi al-yauma wa ashabi." Siapa yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku. Sehingga siapa saja yang berjalan di atas jalannya Rasulullah dan jalannya para sahabat, maka mereka itulah yang disebut al-jamaah yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Maka hadis Abdullah bin Amr bin al aus yang menyatakan hiya ma alaihi al wa ashabi orang yang berjalan di atas jalanku dan para sahabatku menafsirkan makna al-jamaah yang disebutkan dalam riwayat yang lain. Nah, siapa saja maka ini juga menjelaskan kepada kita bahwa yang dimaksud al-jamaah itu bukan kelompok tertentu, bukan organisasi tertentu, bukan jamaah tertentu. Yang apabila seorang keluar dari jamaah tersebut maka dia bukan lagi al-jamaah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. misalnya sekarang ini pada zaman kita sekarang banyak kelompok-kelompok yang ternyata kelompok-kelompok tersebut menyelisihi al-jamaah yang disebutkan ciri-cirinya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjalan di atas jalan Rasulullah dan para sahabat maka berarti jamaah-jamaah tersebut telah menyelisihi al-jamaah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah seorang tabi'in ya yang semasa hidupnya dia selalu mendekati Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala atau Muadz bin Jabal. dah Muadz bin Jabal. Setelah meninggalnya Muadz bin Jabal, maka dia pun senantiasa belajar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Alaikum bil jamaah, fa inna yadallahi 'alal jamaah." Hendaklah kalian berpegang teguh kepada al-jamaah. Karena sesungguhnya tangan Allah itu berada di atas al-jamaah. Nah, Lalu suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyampaikan kepada murid-muridnya li alaikum la yuakhiruna as-salah fa idza hana waqtu as fa fasalli anta fi baitika munfaridan wa huwa al-wajib alayka thumma salli ma'ahum nafilah Kata Abdullah bin Mas'ud akan muncul nanti penguasa-penguasa yang suka menunda-nunda, suka mengakhir-akhirkan sholat Maka apabila datang waktunya, apabila telah tiba waktu sholat maka kamu sholat sendiri di rumah. Setelah itu kamu datang ke masjid. Apabila mereka telah melaksanakan sholat jamaah di masjid yang mereka akhirkan, kamu tetap sholat bersama mereka dan itu menjadi sunnah bagi kamu. mendengarkan itu tabi'in ini heran gimana ini Abdullah bin Mas'ud dia memerintahkan kita untuk berpegang kepada al-jamaah tapi ketika dia menjelaskan bahwa akan muncul penguasa-penguasa yang mereka akan menunda-nunda sholatnya, dia memerintahkan kita untuk sholat dulu apabila telah masuk waktu sholat. Kemudian apabila mereka menegakkan sholat jamaah di masjid, maka ikutlah bersama mereka dan itu menjadi nafilah. Gimana ini? Kelihatannya bertentangan. Kita disuruh sholat sendiri di rumah. Nah, Lalu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Saya menyangka engkau ini orang yang paling faqih di kampung." Apakah kamu tahu apa yang dimaksud al-jamaah? Nah, Inna kathiran al jamaah faraqul jamaah kata beliau. Kebanyakan dari jamaah-jamaah itu mereka telah meninggalkan al-jamaah Nah ini banyak dari kalangan manusia Walaupun mereka berkumpul, walaupun mereka berjamaah, tapi mereka pada akhirnya telah meninggalkan al-jamaah. Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa inkunta Yang dimaksud al-jamaah itu adalah apa yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau dalam keadaan sendirian. Jadi di sini menunjukkan bahwa al-jamaah itu tidak terikat dengan kelompok tertentu. Siapa saja dia? Dari mana saja dia? Kulit hitamkah? Kulit putihkah? Kalau dia berada di atas ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berpegang kepada sunnah Nabi dan berjalan di atas jalannya para ulama ussalaf dari kalangan para sahabat dan yang setelah mereka, maka dialah jemaah. Walaupun dia sendirian. Dalam riwayat yang lain kata Abdullah bin Mas'ud, "Ma wafaqa Allah wa kunta wahdak. Jamaah itu adalah apa yang sesuai dengan ketaatan pada Allah walaupun engkau dalam keadaan sendirian. Oleh karena itu Abu Syamah rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Hawadits wal Bid'ah Beliau ketika menjelaskan tentang makna luzumul jamaah, komitmen terhadap al-jamaah, beliau mengatakan yang dimaksud dengan luzumul jamaah huwa luzumul haqqi wa tiba'uh. Wa in kana al-mutamassiku bihi qalila wal lahu لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا تنظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم yang dimaksud dengan komitmen terhadap jamaah itu adalah komitmen terhadap kebenaran dan mengikuti kebenaran itu walaupun yang berpegang kepada kebenaran itu sedikit walaupun yang menyelisihi kebenaran itu banyak sebab yang dimaksud dengan kebenaran adalah kembali kepada jamaah yang dahulu dari masa Nabi SAW dan para sahabatnya dan jangan engkau perhatikan kepada banyaknya ahlul batil yang muncul setelah mereka ini makna yang ketiga tentang al-jamaah. Dan ini pula yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Abdullah bin Wahab meriwayatkan dari Imam Malik beliau mengatakan kana Umar bin Abdul Aziz yaqul adalah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan Sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan sunnah-sunnahnya wa wallahu al-amra min ba'dihi sunana dan kemudian Beliau pun menyerahkan kepada orang-orang setelahnya juga sunnah-sunnah yaitu para sahabat. al akhdu biha tasdiqun li kitabillah wa istikmalu ta'ati lillah wa quwwatun ala dinillah. Maka siapa yang mengambil sunnah itu Maka berarti dia telah membenarkan kitab Allah Dan dia telah menyempurnakan ketaatannya kepada Allah Dan menyempurnakan kekuatannya di atas agama Allah laisa li ahadin tabdiluha wala taghyiruha wala nadharu fi maka tidak boleh bagi seorang pun untuk menggantinya dan tidak boleh bagi seorang untuk merubahnya dan tidak diperbolehkan seorang untuk menyimpang dan menuju kepada apa-apa yang menyelisihinya Man ihtada biha muhtadin wa man istansara biha mansur wa man khalafaha ittaba'a ghaira sabilil mu'minin wa wallahu Allahu ma tawalla wa aslahu jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang terbimbing dengannya, maka dialah orang mendapatkan hidayah. Siapa yang menjadikan sebagai penolong baginya dengan berjalan di atas jalan ini, maka dialah yang diberikan pertolongan. Dan barang siapa yang menyelisihinya, maka dia telah mengikuti selain jalannya kaum mukminin dan Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan dia dengan kesatannya dan Allah akan kembalikan dia ke dalam jahanam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Baik, yang keempat. Yang keempat, yang dimaksud al-jamaah adalah jamaah ahli Islam yaitu jamaah kaum muslimin apabila mereka bersepakat dalam satu perkara maka wajib atas selain dari kaum muslimin untuk mengikuti mereka maka apabila ahlul Islam, kaum muslimin itu telah bersepakat di atas satu perkara, maka itu adalah kebenaran yang dipastikan. Sehingga wajib bagi pengikut-pengikut dari kelompok yang lainnya, dari milal yang lainnya untuk berjalan di atasnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengumpulkan mereka di atas kesesatan. Dan pada hakikatnya pendapat yang keempat ini juga mirip dengan pendapat yang pertama. Atau pendapat yang kedua, yaitu yang dimaksud adalah ulama. mustahidul ummah. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Al-jama'atu la takunu fiha ghafla an ma'na kitabillah wala sunnah wala qiyas." وإنما تكون الغفلة في الفرقة Yang dimaksud al-jamaah kata lima Syafi'i adalah yang tidak terdapat padanya kelalaian dari makna kitabullah dan makna sunnah dan tidak pula kias yang sahih akan tetapi kelalaian itu terjadi pada al-furqah pada kesesatan dan penyimpangan kelompok sempalan yang kelima bahwa yang dimaksud al-jamaah seperti yang disebutkan oleh Al-Imam tabari rahimahullah taala yang dimaksud adalah jamaatul muslimin apabila mereka bersepakat di atas satu pemimpin maka Rasulullah saw memerintahkan untuk luzumul jamaah maksudnya komitmen di atas pemimpin yang telah ditetapkan dan tidak menyelisihi mereka sehingga barang siapa yang senantiasa berada di atas kepemimpinan tersebut maka dia berada di atas jamaah siapa yang menyimpang dan siapa yang melakukan pemberontakan terhadap pemimpin tersebut maka dialah mariqah orang-orang yang keluar dari agama seperti mereka dari kalangan al-khawarij sehingga yang dimaksud dengan makna al-jamaah yang kelima ini adalah penguasa. Ketaatan kepada al-imam. Bersatunya kaum muslimin di atas al-imam, di atas penguasa mereka. Dan tidak mengambil jalan-jalan sendiri untuk melakukan pemberontakan. Maka dengan poin yang kelima inilah yang menjelaskan hadis-hadis tentang al-jamaah dan kewajiban untuk membayar pimpinannya. Yang dimaksud adalah pimpinan al-jamaah yang mereka itu bersatu di atas penguasa tersebut. Inilah yang disebutkan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talzamu jama'atal muslimin wa imamah. Komitmenlah kamu terhadap jamaahnya kaum muslimin dan imamnya mereka iman yang telah ditunjuk, yang telah ditetapkan untuk memimpin kalian menjadi penguasa kalian maka hendaklah kalian taat kepadanya selama bukan dalam perkara-perkara kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala sehingga antara istilahul jamaah dengan al-iman ini sangat terikat Apabila seorang hendak komitmen terhadap berjamaah, maka hendaklah dia senantiasa taat kepada imamnya. Imam yang mana? Imam dari sebuah negeri. Imamul muslimin yang mereka punya kekuasaan, yang mereka diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin kaum muslimin. Mereka itu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar, "Man khala yadan min ta'ah laqiya Allah yaum al-qiyamah wa la hujjata lahu." ومن مات وليس في عنقه بيعة فمات مات ميتة jahiliyah Barang siapa yang melepaskan bayatnya Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan pada Allah, maka dia tidak akan punya hujjah pada hari kiamat apabila bertemu Allah. Barang siapa yang mati dalam keadaan di lehernya tidak ada bayat, maksudnya dia tidak membaiat penguasa, maka matinya mati jahiliyah. Semua hadis-hadis yang menjelaskan tentang ini itu diarahkan kepada ya bahwa yang dimaksud al-jamaah adalah komitmen dan bersatunya kaum muslimin di atas satu kepemimpinan dan mereka tidak keluar dari imamnya. Kalau kita melihat kepada kelima definisi ini, sebenarnya tidak ada yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Semuanya saling mendukung. Kita mengatakan bahwa al-jamaah yang dimaksud al-jamaah adalah komitmennya seorang terhadap kebenaran. Berjalannya seorang di atas sunnah sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para sahabat. Tidak menyelisihi mereka. Senantiasa komitmen di atasnya dan mereka senantiasa mendapatkan bimbingan dari para ulama. Di antara ciri-ciri ahlus sunnah menghormati para ulama apalagi terhadap apa-apa yang menjadi kesepakatan mereka maka yang menjadi kesepakatan ulama itu adalah hujah yang tidak diperbolehkan bagi seorang untuk menyelisihinya dan di antara prinsip ahlus sunnah wal jamaah adalah taat kepada penguasa taat kepada al-imam bagaimanapun keadaan imam tersebut apakah dia seorang yang saleh ataukah dia seorang yang fajir maka tetap taat kepadanya dan boleh sholat di belakangnya dan tidak melepaskan bayat darinya sampai adanya keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan hal tersebut sebagaimana yang akan kita jelaskan maka dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah sama sekali tidak disebutkan di antara makna jamaah adalah kelompok-kelompok yang ini membentuk kelompok lalu kemudian diangkat fulan jadi amir lalu kemudian amir memerintahkan kepada murid-muridnya untuk membayatnya yang tidak membayatnya maka matinya mati jahiliyah nah sama sekali tidak ada berbeda dengan apa yang disebutkan oleh ahlul firaq mereka mereka yang mengklaim diri mereka jamaah lalu kemudian mereka membentuk kelompok dan mengangkat amir dianggap seperti imam, seperti ketaatan seorang rakyat kepada imamnya. Sehingga apa yang menjadi keputusan imam ibaratnya seperti keputusan seorang penguasa. Ya. Padahal mungkin kantornya pun masih ngontrak. Kantornya juga pun masih ngontrak hendak membentuk wilayah di dalam wilayah, membentuk negara di dalam negara. Mengangkat amir lalu kemudian memerintahkan anggota-anggotanya untuk membayatnya. Subhanallah. Lalu menganggap bahwa itulah makna al-jamaah. Nah, disebutkan ya di salah satu makalah mereka ketika mereka menjelaskan tentang makna jamaah sebutkan di sini halaman yang ke-12 selayang pandang tentang iklan jamaah ansar tauhid Pemahaman tentang kehidupan berjamaah oleh kalangan ulama diartikan menjadi dua bentuk. Siapa yang mengartikan? Nah. Lalu dia menjelaskan. Yang pertama, berjamaah berarti berpegang teguh kepada nilai al-haq, nilai kebenaran dan tidak melepaskannya sama sekali. Pertama ini na'am. Yang kedua, berjamaah dalam arti hidup bersama dalam sebuah kelompok dengan mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin yang ditaati selagi memerintahkan kepada kebenaran. Kelompok. Sebuah kelompok. Lalu kemudian diangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin. Lalu ini kemudian diartikan sebagai jamaah. Ini bukan jamaah dalam istilah syar'i. Ini namanya furqah. Ya. Sebab jamaah itu punya ketentuan tersendiri yang telah dijelaskan oleh para ulama. Jamaah itu adalah mereka yang berkumpul yang bersatu di atas seorang amir yang kemudian diangkat menjadi amirul mukminin ataukah sebagai khalifah atau siapa saja yang mereka itu punya kekuasaan lalu kemudian kaum muslimin mereka itu berada di atas kekuasaannya di bawah kekuasaannya taat kepadanya Nah, dari situlah mereka mengangkat amir. Amir inilah yang disebut sebagai imam yang akan memimpin rakyatnya. Nah, ahlus sunnah wal jamaah di antara prinsip mereka adalah senantiasa komitmen terhadap al jamaah, yaitu tidak melakukan pemberontakan, tidak melakukan perkara-perkara fitnah. Nah, yang wajib adalah ta'ah kepada penguasa barran kana apakah penguasa itu saleh ataukah penguasa itu fajir nah lalu kemudian para ulama di dalam kitab-kitab ahlu sunnah ketika mereka menjelaskan prinsip mereka selalu menyebutkan hal ini yang menunjukkan bahwa ini adalah merupakan prinsip ahlu sunnah yang mereka sepakat di atasnya. Semua hadis-hadis tentang imamah itu dibawa kepada makna ini. Imam yang dimaksud adalah imamul muslimin. Semua hadis-hadis tentang bayat itu dibawa kepada makna ini yaitu membaiat seorang penguasa yang jelas-jelas punya kekuasaan. Nah, dengan ya ini ada ketentuan-ketentuan yang akan kita jelaskan nanti insya Allah taala bahwa dalam sebuah negara kalau secara syar'i di sana ada ahlul halli wal aqd ahlul halli wal aqad orang-orang yang mereka terdiri dari kalangan para ulama, para wujaha, para hukama ya yang mereka kemudian berkumpul untuk menentukan kemaslahatan yang terjadi di kalangan umat maka mereka inilah yang bertugas untuk mengangkat seorang pemimpin mereka inilah yang bertugas untuk melihat mana yang lebih maslahat bagi umat ini. Mereka inilah orang-orang yang kemudian dijadikan sebagai anggota musyawarah dengan para dengan pemimpin-pemimpin tersebut yang telah diangkat menjadi penguasa. Nah, dan sama sekali tidak satupun hadis, tidak satupun dalil dari hadis-hadis tentang jamaah dan bayat atau tentang imamah yang dimaksud adalah kelompok-kelompok sempalan itu. Nah, oleh karena itu para ulama mereka telah menasihatkan tentang munculnya berbagai macam kelompok-kelompok ini yang mereka menamakan diri mereka jamaah fulan, jamaah fulan masing-masing menisbahkan diri mereka jamaah bahwa ini adalah merupakan perkara-perkara yang menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala bahkan yang menyebabkan tafarruq bainal ummah perpecahan yang terjadi kalangan umat antum bisa bayangkan kelompok ini angkat amir amir membaiat anggota-anggotanya yang satu lagi ngangkat lagi amir punya uh, membuat jamaah sendiri, punya amir dan membaiat anggota-anggotanya. Ya. Begitu pula kelompok yang lain. Yang terjadi adalah tafarruq, perpecahan di kalangan umat. Nah, kalau mereka membayar kepada amirnya, lalu ketaatan kepada penguasa ditaruh di mana? Hah? Yang harus dibayar itu kan cuma satu. Yang dibaiat itu hanya pemimpin, hanya penguasa, bukan amirul jamaah. Atau lebih tepat dikatakan amirul firqah. Pemimpin kesesatan-kesesatan, firqah-firqah. Di sana ada berapa nasihat dari kalangan para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الشيخ محمد بن صالح العثيمين الشيخ صالح الفوزان تنتم tercelanya هذا جماعة جماعة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى beliau ما واجب علماء المسلمين حيال حيال كثرة الجمعيات والجماعات في كثير من الدول الإسلامية وغيرها apa kewajiban ulama kaum muslimin melihat banyaknya jemiyat organisasi-organisasi ataukah yayasan dan jamaah jamaah-jamaah di kebanyakan negara-negara Islam dan selainnya. واختلافها فيما بينها حتى إن كل جماعة تضلل الأخرى dan perselisihan yang terjadi di antara mereka sampai masing-masing jamaah menyesatkan jamaah yang lain. Hmm? Masing-masing hmm? jamaah menyesatkan jamaah yang lain. Selisih sedikit pecah lagi, bikin jamaah sendiri lagi. Ya kan? Dan begitulah keadaan mereka menunjukkan mereka tidak sahabat alal haq. Terus saling tuduh menuduh. Kalau sudah pecah, saling tuduh menuduh, saling sesat menyesatkan. Yang ini mengatakan itu, kelompok itu sudah menyerupai Syiah. itu. Persis kayak Ahmadiyah. Padahal yang dituduh itu ngaku bertauhid. Nah, berbeda lagi, balas lagi dari kelompok yang satu tuduh yang lain. Mereka itu sudah menggunakan cara-cara Yahudi katanya. Ya, saling tuduh menuduh. Nah, saling menyesatkan. Dan memang demikian ma'asyurul ikhwah. Di antara ciri-ciri al-firaq di antara ciri-ciri selain ahlu sunnah kalau mereka berselisih yudhallilu ba'dhum ba'dha wa yubaddi'u ba'dhum ba'dha bal yukaffir ba'dhum ba'dha Ciri-ciri selain ahlu sunnah saling menyesatkan, saling membid'ahkan, bahkan saling mengkafirkan. Nah, berbeda dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah menyesatkan yang lain alal kitab was sunnah berdasarkan Alkitab dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ahlus sunnah mentadzih yang lain mengatakan yang lain bid'ah tapi tidak mengkafirkan mereka. Alangkah baiknya apa yang dikatakan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala. Ya. Nah, kata beliau, la nukaffiru katsiran min al Banyak dari kalangan hizbin itu kita tidak mengkafirkan mereka. Nah, disebabkan karena mereka banyak syubhat mereka menganggap bahwa itu di atas kebenaran namun mereka berjalan di atas kebatilan dan kebid'ahan Lalu berkata si penanya ini, "Ala tarawna min al-munasib at-tadakhul fi mithl hadhihi al-mas'alah bi idahi wajhi al-haqq fi hadhihi al-khilafat?" Alangkah baiknya ya apabila dalam kesempatan ini engkau turut yakni andil untuk menjelaskan permasalahan ini dengan menjelaskan sisi kebenaran dari perselisihan-perselisihan yang terjadi wa al al muslimina huna karena khawatir ya akibatnya yang buruk yang akan menimpa kaum muslimin di sana kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala Kata beliau, "Inna nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bayyana lana darban wahida yajibu 'ala al-muslimin an yaslukuhu wa huwa siratullahi al-mustaqim wa manhaju dinihi al-qawim." Sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita satu langkah yang wajib bagi kaum muslimin untuk menempuhnya yaitu jalan Allah yang lurus manhaj agamanya yang lurus. Yaqulullah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jalan yang lurus, Allah menyebutkan dalam bentuk mufrad satu saja. Ini jalanku yang lurus. Maka kebenaran itu tidak berbilang. Kebenaran itu hanya satu. Itulah yang lurus. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Ketika menyebutkan jalan, disebutkan dalam bentuk jamaah, menunjukkan bahwa jalan-jalan penyimpangan itu banyak maka menyebabkan kalian berpecah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah wasiatkan pada kalian, semoga kalian bertakwa. كما نهى رب العزة والجلال أمة محمد صلى محمد صلى الله عليه وسلم عن التفرق واختلاف الكلمة sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah melarang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berpecah dan berselisih kalimat. Lianna dhalika min a'zami asbabil fashal wa tasallutil adu. Sebab yang demikian itu di antara sebab-sebab kekalahan yang paling besar dan menyebabkan musuh akan menguasai kaum muslimin sebagaimana dalam firman-Nya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya dan jangan kalian berpecah belah wa qala ta'ala dan Allah juga berfirman syara'alakum minad dini ma wassabihi nuha Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan untuk kalian dalam agama ini sebagaimana Allah wasiatkan kepada Nuh dan yang telah kami wahyukan kepadamu dan sebagaimana yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim kepada Musa dan Isa wasiatnya adalah an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi hendaklah kalian menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ini dan janganlah kalian berpecah di jalan Allah فهذه دعوة إلهية إلى اتحاد الكلمة وتآلف القلوب maka ini adalah seruan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyatukan kalimat dan untuk menyatukan hati-hati di atas kebenaran kemudian kata beliau wal jam'iyat idza kathurat fi ayyi baladin islami min ajli al khair wal musa'adat al birri البر taqwa bainal muslimin, دون أن تختلف أهواء أصحابها Fahiyya khairun wa barakah wa fawaiduha azimah. Adapun jam'iyat. Sini beliau berbicara tentang jam'iyat. Bahwa jam'iyat itu, organisasi itu atau yayasan itu apabila banyak di negara Islam yang mana saja dengan tujuan kebaikan atau tujuannya memberikan bantuan-bantuan atau tujuannya agar mereka saling tolong menolong di atas kebaikan dan takwa di antara kaum muslimin dengan syarat tidak berbeda-beda hawa-hawa nafsu mereka yakni tidak dicampuri bid'ah jem'iyah atau muassasah yang dibangun di atas Alkitab was sunnah ya tidak dengan tujuan takattulat berkumpul walaupun dengan dasar manhaj yang mana saja di dalamnya berkumpul antara sufi ya syi'i khurafi dan yang lainnya tentu ini bukan manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul di atas kebenaran berkumpul bihablillah dengan tali Allah Subhanahu wa taala maka ini kata beliau fahiya khairun wa barakah wa fawaiduha azimah itu adalah kebaikan dan itu adalah berkah dan faidah-faidahnya itu besar sehingga tidak termasuk di antara jama'iyah yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala yang memiliki barakah seperti jama'iyah Ihyad Turaf mereka tidak termasuk karena Jamiyatul Ihya Turah tidak dibangun di atas Alkitab was Sunnah. Namun di dalamnya berbagai macam afkar berkumpul dari takfiri seperti Muhammad bin Hasan, Abdurrahman Abdul Khalid dan yang semisal mereka orang-orang yang merendahkan para ulama demikian pula mereka dari kalangan siasiyun politikus berkumpul maka ini bukan jum'iyah yang dimaksud yang mendapatkan barakah yang memiliki fawaid azimah demikian pula yang lainnya seperti itu al-hikmah di Yaman itu ihsan di Yaman dan siapa saja yang berjalan di atas jalan ini maka itu bukan di atas barakah Berkah itu manakala apabila mereka berkumpul dalam rangka taawun al-bir wa taqwa dibangun di atas al-kitab was sunnah. Amma in kana kullu wahidatin tudallilu al-ukhra wa tanqudu a'malaha fa inna ad-darara biha hina idzin 'azimun wal 'awaqib wa khimah. Adapun kalau setiap jamaah menyesatkan yang lain dan mengeritik amalan-amalannya maka sesungguhnya kemudaratannya itu lebih besar dan akibatnya lebih buruk. Naam. Dan beliau mengatakan wa mimma la syakka fi anna kathratal firaq wal jama'at fil al islami mimma yahrisu alaihi syaitan awalan wa a'da'ul islam min al insi thaniyah dan satu hal yang tidak diragukan lagi kata beliau bahwa banyaknya kelompok-kelompok dan jamaah-jamaah yang ada di masyarakat Islam ini termasuk perkara yang menyebabkan syaitan akan bersemangat untuk memecah belah mereka. Demikian pula musuh-musuh Islam dari kalangan manusia لأن اتفاق كلمة المسلمين ووحدتهم وإدراكهم الخطر الذي يهددهم ويستهدف عقيدتهم يجعلهم ينشطون لمكافحة ذلك والعمل في صف واحد من أجل مصلحة المسلمين Sebab kalau kaum muslim itu sepakat Mereka berjalan di atas satu jalan Jalan di atas satu kebenaran, di atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka ini akan menguatkan kaum muslimin dan akan menjadikan mereka berada di atas satu saf maka di saat itulah mereka bersatu dan di saat itulah mereka akan menghimpun kekuatan untuk mengalahkan musuh-musuh Islam dengan apa dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah apa itu tali Allah yaitu al-jamaah Sebagian para ulama mengatakan al yang dimaksud hablullah adalah Al-Qur'an was sunnah. Yang dimaksud hablullah adalah al-Islam. Tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. semuanya termasuk di dalam hablullah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hablullah itu Islam, yaitu Islam yang sahih yang dibangun di atas Al-Qur'an dan Sunnah yang mereka senantiasa komitmen di atas al-jamaah. Demikian pula yang disebutkan oleh Syekh al Bani rahimahullahu taala. ketika beliau ditanya tentang semakin banyaknya partai-partai dan jamaah-jamaah di kalangan kaum muslimin kata beliau beliau menjelaskan cara panjang lebar di antara yang beliau sebutkan beliau mengatakan kullu hizbin laisa huwa hizballah fa innama huwa min hizbi syaitan wa laisa min hizbir rahman setiap kelompok Selama itu bukan kelompok Allah. Beliau menjelaskan sebelumnya apa yang dimaksud kelompok Allah, Hizbullah yaitu yang berjalan di atas kitabullah dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan di atas jalan para ulama salaf. Setiap kelompok yang bukan di atas kelompok Allah maka sesungguhnya itu dari hizbus syaitan. Dari kelompok syaitan dan bukan dari hizbur rahman. ولا شك أن السلوك على الصراط المستقيم يتطلب معرفة هذا الصراط المستقيم معرفة صحيحة dan tidaklah diragukan bahwa berjalan di atas as-siratul mustaqim ini mengharuskan kita untuk mengenal apa yang dimaksud as-siratul mustaqim dengan pengenalan yang benar wala yakunu dzalika bimujarradi takattul wattahazzubil a'ma ala kalimatin hiya kalimatul islamil haqq lakinnahum la yafqahuna min hadzal islam kama anzalallahu tabaraka wa ta'ala ala qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kata beliau, dan itu tidaklah cukup. Untuk mengenal as-siratul mustaqim dengan pengenalan yang benar, tidak cukup dengan mengumpulkan orang. Merekrut orang sebanyak-banyaknya. Dan membuat kelompok secara buta yang menyebabkan mereka tidak mengerti kalimat Islam yang benar Mereka hanya mengatakan kami membela Islam, kami membela Islam, tapi sungguhnya mereka tidak mengerti tentang Islam sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pula yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan saat ada orang yang bertanya kepada beliau, apakah di sana ada nas-nas dalam kitabullah dan dalam sunnah Nya sallallahu alaihi wasallam yang membolehkan ta'addudul jama'at bolehnya berbilang jamaah kata beliau أقول ليس في الكتاب ولا في السنة ما يبيح تعدد الأحزاب والجماعات tidak terdapat di dalam Alkitab tidak pula dalam As-Sunnah yang membolehkan seseorang itu membentuk jamaah yang satu bentuk jamaah yang lain juga membentuk jamaah sehingga memunculkan ta'addudul ahzab kelompok-kelompok yang berbilang dan jamaah-jamaah yang berbilang bal inna fil kitab wa sunnah ma yadhummu dhalik bahkan dalam alkitab wa sunnah menjelaskan tentang tercelanya hal tersebut sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala innal ladzina farraku dinahum wa kanu syiaa, lasta minhum fi syai' innama amruhum ilallah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka farraqu dinahum sebagian qiraah menyebut faraqu dinahum faraqu yakni taraku sesungguhnya orang-orang yang meninggalkan agama mereka yang menjelaskan pada kita bahwa apa yang menyebabkan terjadinya perpecahan ketika sebagian mereka meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing mereka memiliki pengikut. Kata Allah, "Lasta minhum fi syai." Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah termasuk dari mereka sedikit pun. Allah menjadikan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang yang membuat kelompok-kelompok yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala itu. Innama amruhum ilallah Thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun Serahkan urusannya kepada Allah Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Yang akan mengabarkan kepada mereka Terhadap apa yang mereka lakukan Demikian pula yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu Ta'ala Ketika beliau pun ditanya tentang masalah ini كتب اليوم فهذه الجماعات وهذا التفرق الحاصل على الساحة اليوم لا يقره دين الإسلام جماعة جماعة إني دن perpecahan yang terjadi ini pada hari ini itu tidaklah disetujui oleh agama Islam bal yanha anhu dan nahi bahkan Islam melarangnya dengan larangan yang sangat keras wa ya'muru bil istima'i ala aqidati tauhid wa ala manhajil islam jamaat wahida wa ummat wahida kama amarana Allah subhanahu wa ta'ala bidzalik Bahkan Allah memerintahkan kita untuk bersatu di atas aqidah tauhid, di atas manhaj Islam, jamaah yang satu, umat yang satu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melakukan itu. Wat wa ta'addudul jama'at innama huwa min kaidi syayatinil jinni wal ins li hadhihi ummah adapun perpecahan dan berbilang-bilangnya jamaah itu termasuk dari tipu daya syaitan syaitan dari kalangan jin dan manusia terhadap umat ini fama zalal kufar wal munafiqun min qadimiz zaman yadussuna ad-dasa'is li tafriqil ummah masih saja orang-orang kafir demikian pula orang-orang munafik dari zaman dahulu mereka senantiasa menyusupkan di tengah-tengah umat ini penyusup-penyusup yang tujuan mereka adalah untuk memecah belah di kalangan umat. Berkata orang-orang Yahudi dari sebelum mereka, "Aminu billadzi unzila 'ala alladziina amanu wajhan nahar waghfuru akhirahu la'allahum yarji'un." Orang-orang Yahudi mengatakan pada kaum muslimin, gimana? Kalau seandainya kalian beriman dengan apa yang diturunkan pada orang-orang yang beriman, itu setengah hari saja. Sedangkan setengah hari lainnya kalian kafirkan. Ya, pengennya pertengahan. Ya, setengah hari kita beribadah dengan cara mereka, setengah hari lagi gantian ibadahnya dengan cara mereka. Semoga mereka itu kembali. Maksudnya apa? Kembali meninggalkan agama mereka. Idza ra'akum raja'tum anhu. Apabila kalian meninggalkan, kembali dari mereka. Maksudnya tujuan mereka adalah murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafikin demikian pula. Mereka berada di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka mengatakan la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu. Jangan kamu berinfak dengan orang-orang yang ada di dekat Rasulullah sampai orang-orang itu pergi sendiri karena kehabisan duit, kehabisan uang, tidak punya harta. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin." orang-orang yang mereka membuat masjid dalam rangka untuk mendatangkan kemudaratan dan kekufuran dan memecah belah di antara kaum mukminin. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak meridai apa yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Membentuk kelompok-kelompok. Lalu kemudian masing-masing kelompok membentuk jamaah yang dipimpin oleh seorang amir. Nah, yang ini keluar bentuk aminnya mengangkat amir sendiri nanti akan terbentuk lagi pecah lagi akan membentuk amir sendiri karena terjadi ketidakpuasan dan seterusnya lalu mereka anehnya mereka tidak punya wilayah tapi menganggap kelompoknya itu seperti menguasai negeri kita ini seakan-akan mereka menguasai Indonesia ini. ya seakan-akan istana negara itu adalah istana mereka nah oleh karena itu kita memperhatikan mereka yang bentuk jamaah-jamaah ini yang pada hakikatnya mereka itu adalah khawarij ya. mereka membentuk negara di dalam negara istilah ahlul halli wal aqdi mereka gunakan masing-masing punya ahlul halli wal aqdi ya istilah al imama imam itu mereka pakai ya sampai diantara mereka sendiri berselisih ya, yang satu yang mengatakan tidak semuanya harus ditetapkan berdasarkan keputusan musyawarah yang satunya mengatakan itu kalau tidak taat kepada imam itu berarti sistem sistem Yahudi nah, harus taat karena saya kan imam saya kan amir harus ditaati segala keputusan harus dikembalikan kepada imam dianggap dirinya itu seperti khalifah tapi mungkin rumah juga masih ngontrak nah Wah musta'an ya hidup di negeri siapa Hah? tanyakan KTP-nya KTP apa itu ya nah kependudukannya kependudukan apa sehingga kita melihat aturan aturan yang subhanallah. Persis seperti negara. Ada imarah ini, ada imarah itu, imarah itu. Macam-macam. Ya. Dan ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah adalah perkara-perkara yang tidak pernah kita dengarkan para ulama menganjurkan hal itu. Oleh karena itu, yang wajib bagi kaum muslimin adalah senantiasa komitmen terhadap jamaah. Taat kepada imam, taat kepada penguasa, bagaimanapun kondisi penguasa itu. Apabila pada penguasa tersebut ternyata kalaulah dia melakukan hal-hal yang menyebabkan dia keluar dari Islam, pun ada syarat-syaratnya yang membolehkan seorang itu ya melakukan pemberontakan tidak asal memberontak ya seorang pemimpin melakukan kesalahan lalu kemudian dianggap bahwa ini kesalahan sudah menyebabkan kita tidak boleh taat kepadanya masalah BBM jadikan permasalahan pembatal Islam apa BBM itu iya kalau pemerintah itu mereka tidak juga mau menurunkan harga BBM, maka kami himbau kepada kaum muslimin agar mereka tidak taat kepada pemerintahnya. Berarti kafir kan? Itu jadikan sebagai nawakidul Islam. Nah, Allahumma musta'an. Maka ini masyarul ikhwar rahimakumullah yang kita jelaskan pada pertemuan pertama kita insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin warahmatullahi wabarakatuh